الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Setelah kita melaksanakan ibadah salat zuhur Marilah kita menggunakan beberapa menit ke depan ringkas dan singkat saja sebagai penutup dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah setelah kita memahami bahwa orang Islam itu sangat beruntung karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah untuknya jalan terang, jalan lurus, agama yang diridhoi, di sisinya juga kita diingatkan dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini sampai detik ini nikmat yang dicurahkan olehnya untuk kita tidak terhitung dan tidak terbilang. Semakin sempurna lagi Alhamdulillah kita pun mulai belajar untuk menjadikan sikap kona'ah sebagai rel kehidupan kita dengan mengingat dan mengulang cerita dan kisah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan semakin sadar bahwa nikmat ini sungguh besar dan harus dijaga. Nah pada kesempatan yang terakhir ini, marilah kita membaca sebuah potongan ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Untuk mengingatkan kita bahwa masih terlalu banyak hutang kita kepada Islam yang belum lunas terbayarkan. Apa yang telah kita peroleh, yang kita dapatkan, ternyata belum berimbang dengan apa yang kita berikan. Walaupun semua waktu, seluruh usia dan hidup kita ini diberikan sepenuhnya untuk Islam, itu masih belum cukup. Apalagi untuk kita yang kurang menyadari dan tidak memperhatikan apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmatnya Islam ini. Mudah-mudahan beberapa menit terakhir ini bisa menjadi sebuah nasihat yang berharga untuk kita semua, terutama saya sendiri untuk menjawab sebuah pertanyaan apa yang telah kita lakukan dan telah kita perbuat selama ini untuk Islam dan untuk kaum muslimin tentunya lillahi subhanahu wa ta'ala nah ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah Allah berfirman dalam salah satu ayatnya yang kemudian saya potong dalam surat Al-Hujurat yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu alaya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum bil iman in kuntum shadiqin. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Arab Badui. Mereka yang memeluk Islam, menerima dakwah yang disampaikan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. mereka baru saja masuk Islam sehingga memerlukan pembelajaran dan pendidikan tentang Islam itu sendiri dan mungkin kita statusnya masih juga sama seperti mereka masih terus memerlukan pembelajaran dan pendidikan tentang Islam itu hakikatnya apa dan bagaimana nah orang-orang Arab baru ini mereka yang menuna alaika Islam mereka merasa telah berjasa memberikan andil, sangat berperan, memiliki saham. Sehingga statusnya mereka yang memiliki piutang bukan hutang. Dengan apa? Bi Islamihim. Karena mereka menganggap sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, menjadi bagian dari kaum muslimin, itu artinya sudah punya andil, sudah punya jasa. Wa mutaba'atihim wa nusratihim 'ala Rasul. Karena mereka merasa sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak membantu, sudah banyak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, barangkali itu di awal-awal Islam, sehingga perlu pembelajaran, pendidikan, Nah melalui ayat ini Allah subhanahu mendidik mereka dan juga kita. Al-Imam Ibn Kathirin rahimahullah al hafid al-Mufassir al muhaddith dalam kitab tafsirnya Ibn Kathir menjelaskan seperti yang saya sebutkan tadi beliau melanjutkan yaqulullahu raddan alaihim maka Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya masih dalam ayat yang sama meluruskan pemahaman mereka. Allah berfirman, "Qul 'alayya islamakum." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab sampaikan kepada mereka tadi yang merasa telah berjasa yang sudah merasa memberikan ini ini ini dan itu demi kepentingan Islam jawab la tamunnu alayya islamakum Jangan bersikap seperti itu. Jangan merasa memiliki jasa, peran, andil, minnah karena kalian itu sudah masuk Islam. Jangan. Ibnu Katsir menjelaskan fa inna naf'a dzalika innama ya'udu 'alaikum walillahi al-minnatu 'alaikum fi. Karena yang merasakan keuntungan, yang mendapatkan manfaat, yang memperoleh Hasilnya itu ya kalian sendiri, bukan saya. Walillahil minnatu alaikum fi. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat untuk kalian atas itu semua. Allah melanjutkan dalam firman-Nya balillahu yamunnu alaikum an hajakum lil iman in kuntum sadiqin. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kebaikan. Jangan merasa kalian yang berbuat baik kepada Islam salah. Tapi Allah yang berikan kebaikan buat kalian dengan Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk untuk kalian mengenal iman, memeluk Islam kalau kalian jujur fi da'wakum dzalik. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Ini ayatnya dalam surat Al-Hujurat jadi apapun yang kita berikan untuk Islam Waktu kita, ilmu kita, tenaga kita Usaha kita Dana dan biaya Semua yang kita berikan untuk Islam itu Yang kita sebut dengan Fisabilillah Itu belum cukup Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak sebanding dengan nikmat hidayah yang Allah berikan Itu bukan alat bayar apa yang kita berikan masih terlalu sedikit. Apalagi kalau diungkit-ungkit, diingat-ingat, merasa sudah cukup, merasa sudah banyak memberi. Wah oh, itu yang ngasih semen siapa saya? Yang bayar tukang siapa? Saya. Yang wakaf tanah siapa? Saya. Saya ngejak-ngejak ikhwan do ngaji sopo pertama. Ketika yang lain patah semangat, keinginan untuk belajar taklimnya itu rendah. Aku sih ngoprak-ngoprak, ayo. Orang-orang itu dulu, aduh, preman, mabuk, main judi, sampah masyarakat. Tapi saya pak yang punya jasa, saya itu datengin mereka satu-satu ini. -satu, dengan didasarkan apa tadi? Merasa sudah banyak berbuat. Belum, Pak. Belum, Mas. Belum, belum cukup itu. Jadi kita tidak tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah telah memutuskan dan menetapkan. La nah, in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur <coughs> akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau yang kufur ingkar lupa dengan nikmat, ingat azab Allah itu pedih. Ulama menjelaskan satu nikmat kita syukuri Allah tambah nikmatnya jadi dua. Dua nikmat ini mengharuskan kita untuk bersyukur lebih besar daripada yang pertama. Karena yang pertama tadi nikmatnya satu, sekarang Allah tambah jadi dua. Syukurnya diperbesar. Ketika kita meningkatkan rasa syukur, Allah tambah lagi nikmatnya jadi tiga, empat, lima, enam, tujuh. Konsekuensinya rasa syukur kita pun harus ditingkatkan terus, terus, terus, terus, terus, terus. Kalau tidak sesuai rasa syukur kita dengan apa yang Allah berikan, Allah berikan lima, kita rasa syukurnya tiga. Ingat, Allah tutup ayat tadi, Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itu pedih. Al Imam Ibnu Katsirin rahimahullah melanjutkan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ansarin yauma Hunain. Ayat tadi yang telah kita baca itu persis maknanya sama dengan apa yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar pada perang Hunain. Ringkas cerita, Nabi Muhammad berangkat dengan kurang lebih 10 ribu prajurit muslim dari Madinah menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan dengan jalan damai. Mereka yang dulunya memusuhi dan membenci Nabi dikumpulkan oleh Rasulullah kemudian dimaafkan. Dengan sikap pemaaf tadi, mereka pun akhirnya tersentuh lalu masuk Islam suku-suku Arab selain Quraisy yang besar mereka akhirnya terpancing emosinya lalu mereka sepakat untuk bersatu padu berkoalisi menghentikan laju Islam suku Ghatafan, Hawazin dan yang lain-lainnya mereka akhirnya sepakat berangkat bareng-bareng sekaligus dengan anak, istrinya, hewan ternaknya jadi mereka datang bergabung untuk menunjukkan kesungguhan. Apapun yang terjadi kita bersama, hidup mati. Anaknya dibawa, istrinya dibawa, hewan dibawa, semua harta benda mereka bawa. Berkumpul di daerah Hunain. Nabi Muhammad mendengar. Maka Nabi Muhammad wasallam pun melakukan gerak untuk menghadang mereka. Mereka yang memulai seperti penaklukan Mekah. Mereka yang memulai orang-orang Quraisy. Dan setiap perang di dalam Islam, orang musuh Islamlah yang pertama kali memulai. Itu penting itu garis bawah. Nabi Muhammad kemudian membawa pasukannya 10 ribu prajurit yang memang awalnya datang dari Madinah plus diperkuat dan ditambah 2000 prajurit muslim yang baru saja masuk Islam penduduk Mekah hitungan Islam mereka baru sebulan dua bulan. Baru masih Islam sudah ikut perang. Perang Hunain terjadi. Musuh Islam dikalahkan. Ini ringkas cerita ya. Karena saya katakan tadi beberapa menit terakhir. Tidak ini kepanjangan jenengan wah acara mindi gitu ya. Ini ringkas cerita. Perang Hunain umat Islam menang. Jadi harta benda yang dibawa tadi semua itu berhasil dimiliki oleh umat Islam karena aturannya memang demikian. Dibagi yang membagi adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan puluhan ribu ekor onta, puluhan ribu ekor sapi, ribuan onta, sapi, kambing, emas perak, kumpulkan semua. Dalam proses pembagiannya, Nabi Muhammad SAW mendahulukan tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam beberapa hari sebelumnya, beberapa puluh hari sebelumnya. Ini tokoh-tokoh pentolan-pentolan yang Quraisy yang baru masuk Islam ya. Al-mu'allafah um kaum mu'allaf. Si A diberi 100 ekor unta, si B dikasih 100 ekor unta, C 100 ekor unta. dibagi dari harta milik musuh yang berhasil dimiliki dan dikuasai umat Islam. Ada salah satu di antara mereka diberi 50 ekor unta. Protes, ya Muhammad, kok 50? Ya lain 100, kok saya 50? Ya, tambah lagi 50 jadi 100. Sampai ada yang protes. Yang lain 100 kok saya 50? Ya. Jadi bagi-bagi. Ceritanya, di salah satu sudut wilayah umat Islam, ada beberapa anak muda kaum Ansor. Ingat anak muda, beberapa lagi. Bukan yang tua-tua, bukan yang senior ya. Bukan secara keseluruhan, bukan banyak. Sedikit anak-anakmu muda. Wajar. Dan itu pun nanti akhirnya dimaafkan. Anak-anak muda, sedikit orang Ansor tadi, di salah satu sudut, mereka membicarakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lupa sama kita. Kalau urusan perang kita yang dipanggil. Kalau sudah bagi-bagi harta gini kita dilupakan. Yang diingat cuma keluarganya sendiri. Karena orang Quraisy kan satu keluarga dengan Nabi Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad kan dari Quraisy. Bagi-bagi begini kita dilupakan. Lihat pedang kita masih basah dengan darah mereka. Artinya baru saja perang kan ini. Gitu. Kita dilupakan. Karena yang dibagi-bagi dalam jumlah banyak itu tadi tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Berita apapun di zaman Nabi sampai ke langit yang kemudian wahyu turun ya seterusnya bukan cuma di zaman Nabi selalu sampai ke langit Allah melihat Allah maha itu di zaman Nabi sampai ke langit Nabi Muhammad mendapatkan berita dari langit Nabi mengumpulkan tokoh-tokoh senior kaum Ansor Nabi mengatakan ada apa ini kok begini sahabat-sahabat Ansor yang senior yang tua-tua itu ya Rasulullah itu anak-anak muda saja Nabi coba kumpulkan mereka semua kumpulkan mereka semua setelah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan Ya ma'syaral ansar Alam ajidkum dhullalan Fahadakumullahu bi Wa kuntum mutafarriqin Fa'allafakumullahu bi Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi Nabi Muhammad kumpulkan orang-orang Ansar ini, terutama yang anak-anak muda. Artinya Nabi meluruskan. Mungkin kita pun merasa seperti itu. Sudah tadi panitia kesel, meninggalkan anak bojo, tombok meneh. Kan gitu ya. Capek, wirawiri sana sini, kentekan makan siang. Nah, gitu. Yang lainnya ada yang dua bungkus, tiga bungkus. Wah, kerja kepingi malah rentok. Contoh ya, saya tidak menuduh panjenengan. Artinya kita cuma jaga-jaga saja, jangan sampai itu ter. Jadi Kan gitu ya. Saya ngeliatnya turah turu kayaknya kesel. Jangan sampai itu. Astagfirullah. Itu menodai amal ibadah kita. Itu merusak. Jangan sampai terucap. Kan itu. Ya. Merasa sudah berbuat. Kan itu. Pak enak dari panitia sing dipilih ngancani ustaz memang enak kene min sayur karo tempe sama ustaz gulai kambing ya saat ini sate kelatak nek wah penak banget nek tadi panitia nek kene jogo parkir panas jangan seperti itu kan gitu ya Atas baliknya yang panitia-panitia atas itu sing parkir kayak penak banget ya orang mikir ya min tenaga tok ya kan gitu. Kene wis Pak Camat nanti jadi rawuh napa mboten, acaranya sukses apa enggak, nek kurang iki piye, udanane gimana, ustaz udah sampai di mana ini. Jangan-jangan pas hari H ustaznya sakit. Kan gitu ya. Yang ini berpikir begitu, yang sana berpikir begini. Saya tidak menuduh. Aja sampai ini pembelajaran. Nah, Nabi mengingatkan sahabat Ansor dan kita semua. Sebenarnya kalau mau dihitung itu, yang apa yang berjasa dan memiliki ambil itu kita atau Islam? Apa nggak terbalik kita? Nabi mengatakan, wahai orang-orang Ansor, ingat, bukankah kalian dulu tersesat jalannya? Kesyirikan, kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian dengan sebab saya. Ingat. Bukankah kalian dulu bermusuhan? Aus Khazraj 100 tahun lebih perang padahal tunggal bah. Suku Aus dan Khazraj sama-sama tinggal di Madinah, perang 100 tahun lamanya. Gencatan senjata damai itu cuma tipu-tipu bahasa kita. Karena berikutnya lagi perang lagi tunggal mbah karena Aus dan Khazraj itu bersaudara. Aus itu sebuah gelar, Khazraj juga sebuah gelar. Perang. Tapi Nabi mengatakan, "Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi." Dulu kalian perang sendiri, tapi Allah satukan kalian. Allah himpunkan hati kalian. Hilang itu semua benci dendam. Betul-betul hilang tak berbekas. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa dengan sebab saya. Wa'alatan fa'aznakumullahu bi. Kalian dulu itu hidup dalam kesusahan. Dalam keterbatasan. Sekarang kalian serba ada, hidup ekonominya baik. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota Madinah adalah kota yang kecil, sepi, kalah dengan Mekah. Tetapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, jadi pusat pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, yang itu tentunya sangat memberikan pengaruh pada peningkatan apa? Pendapatan dan penghasilan. Akhirnya kan kalian kaya. Kalian kaya. Kurmanya, hasil kebunnya, apa saja itu tersebar karena Madinah menjadi pusat. Nabi mengingatkan. Jadi kalau mau dihitung itu yang paling banyak jasanya itu siapa? dan yang berhutang itu siapa sebenarnya. Kan gitu. Itu para sahabat di dalam riwayat Bukhari Muslim <coughs> seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tadi. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap kali Nabi Muhammad mengingatkan tadi satu, dua, tiga. Para sahabat Ansar tertunduk sambil menangis dan mengatakan Allah wa rasuluhu aman. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan sekian banyak kebaikan untuk kami. Akhirnya sadar iya betul. Allah yang memberikan nikmat. Rasulullah yang menjadi sebab. Ternyata oh, dibanding-bandingkan kita belum apa-apa. Dan belum seberapa apa yang telah kita berikan untuk is Islam. Nah, setelah itu selesai, Nabi Muhammad menghibur sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku orang Ansar, Apakah kalian tidak senang Apakah kalian tidak lebih memilih? Semestinya kalian ridho mereka orang-orang yang mendapatkan pembagian unta, sapi, kambing, emas perak tadi ya. Mereka pulang ke rumah masing-masing membawa unta, membawa sapi, membawa kambing, membawa harta dunia, membawa sampah dunia. Sementara kalian pulang ke rumah ke kampung halaman membawa Rasulullah Karena Rasulullah setelah perang Hunain pulang ke Mekah ke Madinah. Madinah. Lebih milih mana? Nangis sahabat-sahabat Ansor itu. Ya jelas memilih kanjeng Rasul. Mbok gak dikasih apa-apa, Rasul pulang. Wow, oh, Rasulullah bersama dengan kami. Akhirnya mereka sadar. Disadarkan oleh Nabi alaihi salatu Harapannya kita pun kalau yang belum sadar, hari ini sadar. Kalau yang sebelum hari ini sudah sadar, alhamdulillah dijaga kesadarannya. Sambil mencari-cari jawaban terus, apa ya yang pernah kita perbuat untuk Islam? Karena apapun yang kita perbuat untuk Islam, kepentingan kaum muslimin, itu manfaatnya kembali kepada kita juga yang dapat pahala, yang dapat berkah, yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan surga, yang diselamatkan dari neraka, ya yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk Islam itu. Ringkasnya untuk menjawab apa yang telah kita perbuat untuk Islam. Kun aliman au muta'alliman au muhibban lil ilm la takun rabi'an mubghidan lil ilm. Itu ringkasnya. Cara kita untuk memberikan yang terbaik untuk Islam itu apa? Yang pertama, usahakan untuk menjadi orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mau mempelajari ilmu. Kalau nggak bisa juga, cintailah ilmu dan cintailah orang berilmu. Paling bawah, jangan membenci ilmu dan membenci orang yang berilmu. Itu cara kita untuk mensyukuri Islam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Artinya, ayo berlomba-lomba untuk menjadi orang alim. Bukan meraih gelar dan status sebagai orang alim, tapi orang yang alim sesungguhnya. Dia berilmu, mengamalkan, mendakwahkan, sabar dalam menyampaikannya. Terus kejar itu tingkatannya. Jangan merasa puas, aku tak jadi mat wae. Aku tak derek mawon. dan itu. Bodoh ya ora Nggak bisa seperti itu. Kalau ada potensi, manfaatkan. Panjenengan cerdas, pintar, ada kelebihan harta, ada kesempatan dan waktu luang, eman-eman. Kalau misalkan tidak digunakan untuk belajar lebih efektif, belajar lebih aktif, eman. Kalau sudah berusaha tidak bisa juga, minimalnya rajin belajar, rajin ngaji, memperdalam pemahaman kita tentang Islam, gali makna Al-Quran, gali makna sunnah dari Muhammad Alaihi Wasallam. pegang teguh itu pemahaman salaf nah, majelis-majelis taklim dari yang paling kecil sampai yang paling besar hadiri nah, itu hadiri dari yang paling sedikit jumlah pesertanya amin telue sampai yang paling banyak tetap hadir kan ini. kalau misalkan tidak bisa jadi orang yang ketiga cintai ilmu cintai orang yang berilmu caranya dukung Berikan bantuan dalam bentuk apapun, doa, tempat, fasilitas, makanan, minuman, dana, biaya, tenaga. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa yang ketiga, jangan sampai yang keempat. Mempersulit melarang orang yang mau belajar agama, membenci orang yang belajar agama. Islam kau ngono. Jangan jangan sampai yang keempat ini jangan sampai yang nomor empat nah itu cara kita menjawab dan adapun apa rincian dan detailnya banyak sekali nah kegiatan-kegiatan Islam itu banyak sekali alhamdulillah kemudian yang terakhir minimalnya kita bisa mencontoh sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu taala Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asya <clears throat> kuntu af'aluha fil jahiliyah." Fakala Rasulullah aslam ta'ala ma'aslaf aslaf talaka minal khair. Hakim bin Hizam masuk Islam usianya 60 tahun. Sadar dan taubat itu usianya sudah 60 tahun. 60 tahun baru sadar masuk Islam. Padahal semasa jahiliyah, sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam terkenal orang baik, dermawan, sering membantu, sering menolong. Tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dulu waktu saya masih jahiliyah, banyak perbuatan yang saya lakukan, perbuatan baik. Nabi kemudian menjawab, Aslam ta'ala ma'aslaf ta'ala kaminal khair. Kamu masuk Islam dengan status semua kebaikan yang kamu lakukan dulu di masa jahiliyah masih tetap tercatat sebagai kebaikan tuh. Luasnya Islam tuh di situ. Si A masuk Islam usia 40. Dari usia sebelum 40 dia berbuat kebaikan, setelah masuk Islam kebaikan itu tercatat Kejelekannya terhapus. Luhur atau tidak ajaran Islam itu? Luhur. karena jawaban Nabi Muhammad ini memacu semangatnya Hakim bin Hizam kata Hakim bin Hizam, "Fawallahi la ada'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyah illa fa'altu fil Islam mithlah." Demi Allah, saya berjanji kepada Allah. Itu janji kita, masyaallah muslimin. Harus menjadi janji kita. Saya berjanji, ya Allah, apapun yang saya lakukan di masa jahiliyah, apapun yang saya kerjakan pada masa lalu, akan saya lakukan juga setelah saya sadar dan taubat persis seperti itu juga. Kalau dulu dalam konsep buruk, sekarang dalam konsep baik. Contoh, dulu sebelum taubat bandari rokok. Kan Acara apa? Sagu sing nanggung rokok eh, tolong stop Lima slop aku, abe. Contoh ini, rokok kan nggak boleh pak. Nggak boleh. Secara agama dan secara negara itu nggak boleh. Aku sih bandari selope. Kok selope apa? Rokok eh. Yang bang, jangan selopnya, sandal sih. Saya bandarnya rokok. Atau naik zaman dulu lagi yang lebih parah, kalau acara minum minuman keras, aku tolong kerap. Kan itu ya. Sekarang sudah taubat, lakukan hal yang sama itu untuk menjawab apa yang telah kita perbuat untuk Islam itu tadi salah satunya yang terakhir pas acara kegiatan seperti ini sing nanggung aqua itu semuanya untuk peserta saya dan itu tapi tidak perlu umum tidak perlu diumumkan saya Enggak. maksudnya semangatnya ya hubungi panitia mas nggak usah bilang siapa-siapa saya titip uang 200 ribu tolong belikan minuman dari yang gelas sampai yang botol mineral besar dan sedang ini untuk peserta. Karena dulu biasanya mbak dari ngombe itu, bisa wah anu ya pak, sudah ada yang bayar, ya sudah belikan madu sama habatus sauda. Kami harga panitia. Kan Kalau dulu misalnya mbak dari rokok, mbak dari apa, sekarang main lagi. Dulu ngejak kemana touring sampai berhari-hari nggak sholat ya ini, wah sekarang ngajak ngaji itu seperti Hakim bin Hizam. Dulu pernah memerdekakan budak sampai 100 orang. Setelah masuk Islam diupayakan untuk memerdekakan budak 100 orang juga. Dulu sedekah ini, dulu sedekah ini. Dulu misalkan ikut bantu. Nah, ikut bantu nyumbang membangun apa namanya? Misalkan tempat karaoke. Sekarang aduh astagfirullah. Kan, sekarang saya bantu untuk bangun masjid. Kan gitu ya, untuk bangun masjid. Kalau dulu misalkan nyumbang untuk acara-acara yang dangdutan, kan itu. Dangdutan tuh gede loh pak acaranya itu. Oh sound system aja udah berapa, bayar penyanyinya berapa, bayar panitia berapa, 20 juta misalkan. Astagfirullah. Biar wis tahu ban dari acara dangdutan sampai tek puluh juta. Sekarang saya ingin membiayai acara tablik akbar sama 20 juta juga kalau misalkan 20 juta, acara kayak gini kan gak sampai 20 juta lah ya. Berarti kan bisa untuk tiga kali, bisa untuk empat kali. Bukan harus satu acara 20 juta. Wah, panitia malah kewalahan. 20 juta gak ngopo ya baru. Ya. ya, tapi 20 juta bisa empat, empat kali, lima kali. Mungkin kegiatan di tempat ini, masya Allah ini sangat potensi, sangat baik. Saya juga senang ini. Misalkan tiga bulan lagi, enam bulan lagi, tidak mesti saya loh ya yang lain misalnya karena uangnya ada yang nyumbang ya Ustaz itu tadi semangatnya apa yang telah saya perbuat dulu dalam masa apa namanya belum taubat belum sadar saya lakukan sekarang kalau dulu biasanya ngantemi wong kan itu pelir senyingan selalean semuanya lupa kan nah, itu sekarang enggak ada orang kebingungan ajeng teng mas anu kalau direkti kalau zaman dulu mau kemana oh sana padahal beda arah kan gitu ya. Kalau zaman dulu ada orang bawa apa barangnya jatuh, cepet cepet cepet diambil. Kalau sekarang barang jatuh doyak, mas barangnya ketinggalan. Paham maksud saya? Kan, kalau dulu mensia bapak ibunya, bapak ibunya dibentak-bentak, dimaki-maki, nggak diperhatikan. Sekarang datang bapak ibu minta maaf, nangis, ajeng nopo pun saat ini segala macam akan saya lakukan untuk berbuat baik sama bapak dan ibu kan itu dan seterusnya itu semangat kita untuk menjawab apa yang telah kita berbuat untuk is Islam mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa termanfaatkan dengan baik demi kepentingan Islam dan kaum muslimin upayakanlah banyak-banyak sedekah banyak-banyak beribadah terutama ibadah yang sifatnya itu jariah bantu pondok pesantren bangun masjid apa menyediakan kitab-kitab diwakafkan untuk kaum muslimin itu sedekah jariah Masya Allah Wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan barokahnya <coughs> Baik, ada tiga pertanyaan Tidak ada yang keempat dan kelima kayaknya nih Alhamdulillah Ini sesi yang paling saya takutkan itu tanya jawab Semoga Allah senantiasa menjaga di dalam kebaikan. Amin. Apakah ada hadis tentang perkara mengganti barang yang kita rusakkan atau kita hilangkan? Jazakallahu khairan. Ada. Memang aturannya di dalam Islam seperti itu. Kalau kita merusak barang, menghilangkan barang, yaitu kitalah yang pelakunya atau di bawah tanggung jawab kita ya kita yang bertanggung jawab untuk mengganti dan juga untuk apa memperbaikinya. Nah, itu apa namanya hadis dan ayatnya banyak artinya setiap ayat dan hadis Nabi saw Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hak kepemilikan seorang Muslim itu dalil kita untuk menghormatinya la yahillu mimriin an ya'khudha mala akhi min ghairi tibi nafsih atau kama qala Nabi tidak halal seseorang itu mengambil mengambil itu bisa merusak menghilangkan dan semacamnya harta milik saudaranya tanpa sepersetujuan tanpa seribu dari saudaranya dan harus minta keribuannya dan keribuan itu tentu dengan mengganti dan juga memperbaiki wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika kita mengetahui suatu ilmu namun kita tidak mau mengamalkannya misalkan puasa zakat maupun sedekah. tidak mau mengamalkannya ada banyak faktor. Tidak mau mengamalkannya karena menentang, menolak atau karena tidak ada kesempatan atau karena kita malas atau karena kita tidak paham betul secara praktek dan teknisnya seperti apa, itu tentu hukumnya berbeda-beda. Disesuaikan dengan faktor apa yang membuat dia tidak mengamalkannya. dan itu. Mungkin kondisinya tidak memungkinkan, kan tentu berbeda-beda ya. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan berbagai macam faktor tadi. Kalau dia menentang, dia menolak, ya jelas. Jadi yang kita khawatirkan sampai pada tingkatan kekufuran, menolak dan mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki semangat atau mungkin karena tidak memahami secara baik dan detailnya seperti apa atau barangkali kondisinya tidak memungkinkan atau yang lain-lainnya tentu apa namanya tidak sampai pada tingkatan kekufuran nah, mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan. Apa pendapat Ustadz jika dalam rangka tarbiyah kepada santri untuk bersikap kona'ah yaitu dengan memberi menu makanan yang terkadang sederhana tapi disalahpahami oleh santri atau wali santri bahwa pihak pondok tidak memperhatikan gizi bagi santri. Kesalah ketidak apa kesalahpahaman ini terjadi karena komunikasinya tidak terjadi dengan baik. Kalau misalkan santri dikumpulkan, diberikan penjelasan. Orang tua santri juga dikumpulkan, diberikan penjelasan bahwa salah satu program pondok untuk tarbiyah pendidikan kepada santri maka terkadang menu yang dihidangkan yang disajikan sederhana jadi ketika ada menu sederhana itu disajikan itu sebagai bentuk tarbiyah kita kira-kira bisa salah paham nggak Pak Lurah sebelum program ini dijalankan salah paham itu terjadi karena kurang komunikasi karena kurang penjelasan kalau misalkan program ini dijalankan tanpa ada pemberitahuan ke santri, tanpa ada penjelasan ke wali santri, ya mereka akan protes kok ini yang bayare lakang ya. Kita wingi sing nyumbang sayur sak truk misalkan. Kok mengene? Ada yang nyumbang telur santri kan pinter. Ini ada orang datang, ini sumbangan buat santri. Santri yang ikut ngangkat, mungkin Doket berapa kok nggak dikasih. Tapi kita sampaikan, saya sebagai pengurus menyampaikan kepada santri kadang-kadang menunya sederhana biar kita juga belajar bersyukur, belajar sabar. Saya kira santri tidak akan salah paham. Orang tua pun demikian ya. Orang tua kita kumpulkan nyon ngapunten Pak ya. Panjenengan memang SPP-nya mahal, per bulan 100 ribu misalkan. 100 ribu kok mahal. Ini sudah mahal, tapi kadang-kadang nanti uh, ada menu makanan yang dibuat sederhana. Tapi sederhana itu kan bukan berarti sederhana yang tanpa gizi, tanpa perhitungan ya. Sederhana itu kan apa namanya? Eh, tetap bergizi pun bisa ya. Sederhana itu tetap bergizi pun bisa. Jadi wallahu alam kalau pendapat saya tolong dikomunikasikan terlebih dahulu. Program apapun dari pondok sosialisasikan dulu. Program apapun dari pondok di sosialisasikan dulu. Nah, kita pun juga seperti itu di keluarga, di keluar, di masyarakat, apapun yang kita lakukan kalau disosialisasikan dulu, saya kira resistensinya kecil. Tapi kalau tidak disosialisasikan dulu, ribut, ngopo yo, ngopo yo. Kan itu. Kok gitu ya? Kan itu. Contoh sekarang misalkan kita safar sehingga di sebuah masjid. Kalau dalam aturan Islam safar itu kan boleh menjamak sholat, boleh juga mengkosor sholat. Tapi ternyata masyarakat itu belum begitu mengenal tentang sholat itu bisa dijamak zuhur sama asar di satu waktu dan bisa diringkas dari empat jadi dua. Itu kalau tidak disosialisasikan dulu timbul persepsi yang keliru dan itu sering terjadi. Misalkan selesai sholat duhur kita mundur Kemudian sholat asar ya dijamak sekaligus kosor jadi turata. Orang yang tidak paham kok sholatnya di baleni yo. Anu, Kayak mau rasa, Salah persepsi. Kenapa? Karena tidak ada sosialisasi. Tapi kalau kita sampaikan, yang ngapunten Pak Imam, kami kan dalam keadaan safar. Dalam Islam itu kalau safar Allah berikan keringanan, jadi sholat bisa di ini, jadi empat, jadi dua. Oh, gini monggo monggo. Saya kira tidak ada salah pers tidak ada salah persepsi kan begitu ya? Tidak ada salah persepsi. Atau misalkan saya di satu kampung ingin mengadakan acara walimah, akad nikah putra putri kami. Kebiasaan di masyarakat putra dan putri campur jadi satu. Tempat makan prasmanannya itu campur jadi satu. Ya bapak ibu ngobrol biasa. Saya saking semangatnya ingin mengamalkan sunnah Nabi, putra dan putri dipisah. Tapi tidak ada sosialisasi sebelumnya. Kan itu. Pas hari H Jam C bapak ibu bingung. Bapak ke sana, ibu ke sini. Tapi ya aku ragam bisa kalau bojoku. Panitia nggak mau, pilih mulai aku. Contohnya kan itu, itu terjadi saudaraku. Itu terjadi. Kenapa? Karena kurang sosialisasi kan itu. Minimalnya melalui undangan itu kan ya. Di, ada keterangan bahwa mohon maaf dalam acara apa dalam acara walimahan peserta putra atau undangan putra dan putri akan dipisah. Jadi ketika datang kaget nggak kira-kira? Saya kira nggak akan kaget. Oh iya memang dipisah tuh. Apalagi kita sudah sampaikan ke tetangga-tetangga dekat atau misalkan ke among tamu. Nanti pokoknya tolong sampaikan ini memang dipisah. Jangan ujuk-ujuk Oh, oh ini. Kan itu. Misalkan mau menikah sampai ke penghulu ke KUA ya, Kan itu. Kita kan meyakini putra dan putri om belum sah jadi suami istri yang nggak bisa disandingkan. Kan itu ya om belum sah suami istri kok. Yang perempuan di dalam tidak terlihat, yang laki-laki di luar. Tidak ada sosialisasi, penghulunya tidak diberitahu. Pas penghulunya sedang punya utang, istrinya sakit, umat kan gitu, nggak bisa, saya harus lihat. Yang putri itu gege, jin popo. Misalnya begitu, posisinya pak pengelunya sedang mumet ya, banyak utang, istrinya sakit, apa dimarahi sama ibunya, oh semacam-macam, nggak bisa, batal. Oh aturannya saya harus tahu ini, saya itu bertanggung jawab pada negara. Ini saya yang, yang saya nikahkan tuh siapa? Kono wujudnya apa orang? Sampai nggak bisa nyalahkan kau adalah hal ini. Sampean yang salah. Seharusnya kan dari awal sosialisasi dulu ya. Ketika ngurus-ngurus itu sampaikan Pak, ngapunten. Ini karena kami punya apa e, apa ya semacam keyakinan lah kan gitu ya rotok di ulur ulur kan gitu ya e, keyakinan kalau belum sah sebagai suami istri nggak bisa disandingkan tapi tetap ada kok wong ini pas apa penataran itu ya pemeriksaan data jenengan lihat ini anak saya putri walaupun pakai cadar ini ada wujudnya ada bentuknya fotonya juga ada karena penjenengan memang petugas ya saya nggak bisa menghalangi. Jangan lihat foto anak saya loh, nggak bisa. Nah, itu memang wewenang dia, kan itu ya. Yang tidak boleh terus, wah ayo tenang Pak Putri sampean. itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma sebatas syarat, ya itu memang tugas dia. Itu memang tugas dia. Oh, ya sudah. Kan sudah ada sosialisasi pas hari H, jam J, detik D, sudah penghulunya nggak tanya, yang putri yang mana ini? Nggak tanya lagi. Sudah. Pertanyaannya, yang putri sudah siap? Sudah. Ya. Sosialisasi pak. Pak Lurah ya? Pak Lurah maksudnya. Pertanyaan berikutnya, demi untuk rukun tetangga, bolehkah menabung di PKKRT tapi dipinjamkan dengan bunga atau riba? Bolehkah saya berpartisipasi yang demikian? Tidak boleh. Kalau sudah jelas ada ribanya, ada bunganya, simpan pinjam, kok ternyata ada bunganya dan pasti ada bunganya, tidak boleh. Kan ya. Nah, sekarang teknis di lapangan menyampaikan sikap kita tidak setuju itu bagaimana? Itu juga pengaruh. Kan Ngomong di belakang, oh, orang itu nggak boleh, haram rokok Kira-kira bermasalah nggak seperti itu? Benar sih benar betul. Cuman teknis menyampaikannya Mau disampaikan kepada pemegang kebijakan. Misalkan Pak RT mengurus sampaikan nyun pangapunten itu. Bukan karena saya tidak ingin terlibat dalam kegiatan rukun tetangga bukan. Tapi karena saya meyakini dan itu adalah keyakinan saya secara agama, saya tidak apa saya kurang serak bahasanya kan gitu ya saya kurang serak atau hati saya tidak tenang ya pak kalau uang yang kita kumpulkan kok dipinjamkan sebagai terus ada bunganya. Kok ketinggalan kalau mboten? pun nggih? Kan gitu ya. Enak ya Pak Lurah ya. Bukan saya tidak setuju itu haram tapi ah, pripun nggih kok? Saya setuju mboten sakit kula. Oh nggih pun Mas. Kan biasanya gitu. Tapi nek haram Pak ngerokok Pak sampean Pak. Tanggung jawab sampean RT. kan itu menanggung dosa seluruh RT ini. Sambil ceramah ya saya yakin kalau kita punya penyampaiannya baik, Mungkin Pak RT malah bisa terpengaruh oleh kita. Lalu Pak RT yang menyampaikan, sudahlah kalau memang betul-betul untuk rukun tetangga, uang yang kita kumpul, kumpulkan tetap dipinjamkan tanpa ada bunga. Lebih rukun mana kira-kira? Lebih rukun mana? Yang ada bunganya atau yang tidak ada bunganya? Saya kira yang tidak ada bunganya lebih rukun. Cuman memang aturannya harus ketat, tidak ini disalahgunakan. Nah, ngono penak yuk, kan itu. Dana yang terkumpul 10 juta, sing tak asine Wah itu kan enggak, tapi ya ada aturannya. Yang berhak meminjam itu siapa? Yang misalkan penghasilannya sekian, yang tidak mampu. Kalau yang kaya nggak usah lah pakai uang ini. Mentang-mentang kaya, terus ada uang yang bisa dipinjam tanpa ada bunga, tangguh gue modal. Padahal masih ada yang lebih membutuhkan. Kemudian ada kesepakatan harus dibayar sekian. Kalau misalkan sekali dia apa namanya tidak memenuhi aturan, berikutnya tidak boleh pinjam lagi. Kan gitu ya. Untuk pendidikan mogok tapi kalau ada riba yang pangapunten mboten sakit Pak saya itu. Mboten sakit. Nah, oke pun. Wallahu a'lam Cukup insyaallah lebih dari beberapa menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa mudah-mudahan acara ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk masyarakat di desa ini sampai di tingkat kecamatan dan seluruhnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan taufik untuk masyarakat muslim kita dan juga bapak-bapak kita di aparatur pemerintahan.